Thank you. yang berbahagia untuk acara selanjutnya yaitu acara inti Hikmah Halal Bihalal oleh Ustadz Haji Ahmad Yani SAG MPDI kami persilahkan Ustadz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim Rabbi srahli sodari wa yasirli amri Wahlul uqdata milisani yafqahu qawli Asyadu an la ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil Karim A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Alladzina yunfiquna fis Sarai wad dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sadaqallahul azim yang saya hormati, yang saya muliakan Ibu Rektor ISI Surakarta beserta suami, para guru besar, para dosen dan seluruh keluarga besar ISI Surakarta yang saya hormati, yang semoga selalu dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pagi yang indah ini kita masih diberikan berjuta-juta nikmat oleh Allah kesehatan dan kesempatan yang apabila kita kaji ternyata sehat itu memang benar mahal harganya. Orang baru sadar itu harganya mahal ketika orang itu sudah terkena penyakit. Sempat itu akan berharga sekali ketika kita sudah tidur di Bonoloyo maupun Prajimaloyo. Tidak lupa salawat dan salam kita kadokan kepada uswah dan kedua kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang semoga besok kita di yaumul kiamah semuanya terkelompok menjadi umat beliau dan selalu mendapat syafaatnya Allahumma amin hadirin wal hadirat rahimakumullah kalau kita berbincang-bincang berkaitan dengan halal bihalal sebuah tradisi bangsa yang dimiliki bukan orang Islam saja tapi seluruh siapa saja yang ngaku orang Indonesia berhak untuk memiliki halal bihalal. Kalau tadi Bu Rektor ngendiko memang halal bihalal ini tujuannya kalau kita mau mencermati betul-betul Bapak Ibu saya mohon izin Bu Rektor, saya tidak terlalu lama karena Jumat. Dan saya harus khotib sama imam jarak sini sampai tempat saya 45 menit. Untuk itu nanti kurang lebih 7 menit kali 3. Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya muliakan. Mari hari ini kita tidak perlu membedakan agama. Jabatan, enggak. Kita sudah menuju sama rawuh ke sini dalam rangka halal bihalal. Kalau saya yang menjelaskan halal bihalal itu tujuannya atau mengapa kita perlu halal bihalal itu ada tiga alasan. Yang pertama, yang hadir ini tanpa terkecuali adalah al-insan, manusia. Yang namanya manusia itu makhalul khotok wan nisyan, pasti pernah salah, pasti pernah keliru, pasti pernah khilaf dan pasti pernah berbuat dosa tapi tidak merasa. Bu Rektor, dosa mboten kraus menika menopo tapi hobi. Suami boleh membantu? Bapak Ibu, dosa mboten kraos nanging hobi menika ribah ngerasani ngrenengi coba kula nyuwun tulung Bapak Ibu dosen sinten sing dereng nate ngrasani Bu Rektor ngacung Padahal yang namanya ribah Kalau kita mau jujur dalam hati kita Kita pernah ribah Kalau bapak ibu yang muslim Buka Quran surat Al-Hujurat Allah sang pencipta alam tidak memperkenankan kita suka ghibah wala yaghtab ba'dzukum ba'dho jangan kamu suka ghibah sebab kalau sudah ghibah nanti akan muncul ke atasnya adalah fitnah yang namanya fitnah al fitnah fitnatu asyaddu minal kotel fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan karena kita manusia yang kadang salah, kadang keliru, kadang khilaf, Rasul bersabda, "Wa khairul khotouna atawabuna." Orang yang baik itu orang yang punya salah, kersong lengganani lepatipun dan dia mau segera minta maaf. Itulah orang yang gentleman dan itulah orang yang baik. Maka Bapak Ibu yang saya hormati, orang yang baik itu bukan orang yang tidak pernah berbuat salah tapi orang yang baik itu adalah orang yang pernah berbuat salah, mau mengakui kesalahannya, dan dia segera mau minta maaf. Itulah orang yang baik. Sampai Idul Fitri, sampai kesempatan untuk minta maaf, tapi dua orang ini tidak mau minta maaf, maka ibadah orang ini ditolak oleh Allah. Panjenengan mengatakan, ini setiap tahun haji ini satu minggu umroh 20 kali ini ustadz ini apal Quran ini tukang adzan ini imam masjid tapi kalau masih punya dua kesalahan ini seluruh ibadah tidak diterima Allah siapakah itu yang pertama kelompok ngukukul waliden anak yang tidak pernah berbakti sama orang tua Pak Jokowi jadi presiden adalah karena doa Bu Noto. Karena Bu Noto adalah jamaah saya setiap satu minggu sekali di Keprabon, setiap setengah bulan sekali di samping. Berarti panjenengan yang hadir termasuk Nyon Sewu Bu Rektor, guru besar yang hadir ini, kita sekarang jadi apapun itu karena orang tua kita. Perantaraannya adalah orang tua kita Dosa besar yang kedua setelah dosa kepada Allah adalah dosa yang tidak bisa berbakti sama orang tua. Kemuliaan kita itu adalah di tangan kemuliaan orang tua. Kalau kita mau memuliakan orang tua, kebahagiaan anak itu sebetulnya kalau kita mampu membagikan orang tua. Dulu zaman Rasulullah ada seorang pemuda yang rajin sholat, rajin ibadah tapi karena punya dosa sama ibunya belum minta maaf maka ketika Alkomah itu akan meninggal dunia rohnya Allah perintahkan jangan kamu keluarkan biar berhenti di tenggorokan apa permasalahannya ibu bapak karena Alkomah ketika mau punya istri yang sangat cantik melebihi cantiknya Syahrini Mas, aku gelembok pek bujumu anggere mbokmu sing wis tuwa ora kena amor karo awake dhewe kon metu Alkomah lebih cinta is calon istrinya daripada cinta ibunya akhirnya ketika mau meninggal dunia roh diangkat oleh malaikat sang pencabut nyawa cuma diberhentikan tenggorokan biarkan Alkomah merasakan sakitnya karena punya dosa sama ibunya belum minta maaf apalah artinya kita seorang pejabat tinggi Apalah artinya kita seorang yang kaya raya? Apalah artinya kita seorang yang ahli ibadah? Tapi kalau kita tidak bisa memuliakan orang tua, Allah tidak akan pernah ridho dengan anak itu. Maka pantas sampai Jakarta pulang satu tahun sekali hanya untuk minta maaf sama orang tua. Itu saja untuk membalas jerih payah orang tua kita belum mampu Bapak Ibu. Gek koyong ngono kok wis rumangsa ngejeni wong tua, niliki wong tua setahun pisan nggo gula rong kilo teh setengah bos rokok kretek loro nggo anak wolu nginep telung minggu gek mung ninggali rong atus sewu anake ndak dina nyeplok indok gek mulai ijeh nggawa apa-apa niki janjane piyayine ya ana lho niki dosen mriki lho ning terus ndingklu eh rawani nyawangmu balik Coba Bapak Ibu, kita akan sakit kalau anak-anak kita kita besarkan, kita sekolahkan tidak pernah berbakti sama orang tua. Demikian jika orang tua kita. Mari kita kenang jasa ibu, bapak ibu. Rasul ditanya, "Ya Rasul, siapa orang tua yang harus aku hormati pertama kali? Bukan bapak tapi umuka umuka umuka thumma abuka. Ibumu, ibumu, ibumu, baru kemudian bapakmu. Kenapa? Ibu disebut tiga kali, bapak cuma satu kali. Bu Rektor silahkan jawab. Nanti kalau bisa jawab kita angkat Menteri Peranan Wanita. Apa bu? Tiga yang cuma bisa melakukan wanita, suami tidak bisa. Mangga ibu? satu mengandung. Suami Bu Rektor bisa? Tidak bisa. Dua, melahirkan. Tidak bisa. Tiga, menyusui. Yang urgent tadi mana? Yang urgent? Ya silahkan pegang urgentnya. Lagunya saya yang saya bisa kasih ibu. Mari bapak ibu yang tidak mau nyanyi berarti nanti ora oleh sego kasih oke okay? kasih ibu monggo kepada beta tak terhingga sepanjang masa hanya memberi tak harap kembali pakai sang surya menyinari dunia Wiwit aku ayi wong tuwa nganti tumeka saiki katon le mati mangkat sekolah noni sang gedang pangan wis mesti mula aku wajib bekti bangun turut ngajeni tepuk tangan anak-anak ya alhamdulillah besok kita dirikan paut diisi sini kemudian Oma Irama pun Oma Irama pun juga nyautkan Hai hey manusia hormati ibumu yang melahirkan teneng teng teng teng kok rambut dudul oh wes wes wes wes mas wes wes Aura didudul ya cangkemku no Mas. Dan membesarkanmu darah dan dagingmu dari air susunya jiwa dan ragamu dari kasih sayangnya coba sekarang jadi guru besar dulu ngotot-otot rong tahun coba kalau diliteri berapa tangki tapi sang ibu tetap senyum dengan anaknya. Dibela oleh orang pasar Kliwon. Umi, Umi, Umi, Umi. Dibela dari Semarang, nasi Daria. Ibu engkaulah wanita yang mulia dibela Didi Kempot boeng subhanallah ibu panjenengan jannah surga diteletak di bawah kaki ibu iki engko ibu nek tak rampungke iki engko teko omah malang kerik iki ini. tapi ibu tetap jempol karena setiap 22 Desember diperingati hari ibu belum pernah ada ceritanya hari bapak Jakarta diberikan simbol ibu kota belum ada bapak kota 20 jari hanya ada ibu jari bapak jari ndak ada temanten sarimbit lumebet ponton ing sasono palenggahan kairing gending ibu per boten wonten bapak pertiwi bapak niku namung setunggal bapak pucung niku gak diunek nih lo cangkemmu madep nang dulu coba to eh lah pak pak awak dikin nasib kok pak pak Terus ada yang usul, lah itu lagunya ayah itu di mana? Itulah bapaknya minggat gitu masalahnya. tanggung jawab niku. Maka yang hadir yang saya hormati jadi apapun kita sampai Idul Fitri kita tidak sungkem sama orang tua. Ya Allah, ibadah kita ditangguhkan Pak pahalanya. Apalagi datang ibu. Monggo Bapak Ibu ingkang rumah gadah tiang sepuh, arep klonyan pun sepuh kados ngaten. Masih pantas kok kita berbakti sama orang tua. Apa dalam Al-Qur'an ada perintahnya Pak Yani? Silahkan dibuka ini ayatnya wabil walitaini ihsana dan berbuat baiklah kepada ibu bapakmu. Ayat ini am maksudnya baik yang masih hidup maupun sudah meninggal dunia. Bahkan ridhonya Allah tergantung ridhonya kedua orang tua. Murkanya Allah tergantung murkanya kedua orang tua. Pantas kalau kita terlalu repotnya kita masih sempat untuk ziarah orang tua yang sudah meninggal dunia kita masih pantas untuk sewan datang orang tua kita masing-masing yang kedua Bapak Ibu sampai Idul Fitri mereka itu belum minta maaf siapa itu suami istri yang tidak pernah mau akur saya mau tanya ibu-ibu termasuk Bu Rektor pernahkah ibu-ibu yang hadir ini dikandani suami ini sok wani coba ngacung yang sok wani dah lainnya diam dulu Bu Rektor pernah berani sama suami kelihatannya ini hobi nih <laughs> ibu-ibu yang saya hormati meskipun ibu punya surga di bawah telapak kaki panjenengan tapi kalau seorang istri tidak pernah bisa berbakti sama suami istri itu ibadahnya pun ditangguhkan Allah. Ibu yang pakai kerudung dua ini, kemarin udah minta maaf sama suami belum? Betul? Tapi sudah bikin dosa lagi? Kelihatannya sudah ini, kelihatan sudah ini. <laughs> Tapi bapak-bapak termasuk yang bicara jangan mentang-mentang. Lu no, Pak, suami yang ora iso ngayomi, ngayemi, ngayai, ngingoni, ngomai, ngandani suami yang demikian besok neraka paling pertama tur ngisor dhewe. Monggo Ibu, Allahumma. Lah, tenan to lho. Iki bojone neraka kok Allahumma amin piye to, Bu? Bu. Ngono kok ya manggon ngarep dhewe pedene iki lho. Iki bojo apa iki? Wong neraka kok malah amin. Coba ibu bapak, panjenengan jadi dosen di sini. Kalau rumah tinggal kita harmonis, masya Allah, berangkat ke masjid bersama-sama sama anak-anak kita, ya Allah, dilihatkan harmonis, enjoy sekali. Sampai sepuh kalau suami istri itu rukun pak Nikmat rasanya Kemarin pulang idul fitri Istri langsung sungkem sama suaminya Kang mas Opo jeng Ngaturakan sugeng riyati sedoyo kalepatan kula lahir batos nyuwun pangapunten Kang Mas. Yo iya, semua aku dadi wong lanang. Oke lupute kowe sing gedhe pangapuramu pancen gaji telung sasi ndek tak entekke. Tapi karena istrinya sabar sekali, jawabnya dos pundi. Pun Kang Mas mboten napa-napa pun kelajeng ewadene eh, tesih betah arta malih dalem nika didol sisan mawon ngono lho. Bu, Bapak, subhanallah, siapa yang ndak pengen rumah tangga kita harmonis? Sampai sepuh kalau rukun anak-anak pasti akan jadi anak-anak yang soleh solehkan. Kenapa? Sing ditiru ono bapak ibu irukun. Sampai pun sepuh banget enten nih lo niku. Indahnya bulan tak seindah wajahmu hitamnya arang ayo kok kulitmu piye to rambutmu engkaulah sayang Pelitanya hidupku Engkaulah sayang Pelitanya hidupku Dalamnya laut Hebat kadi ini neng kene lho Masya Allah runtung-runtung menyenangkan Maka Bapak Ibu saya doakan Bapak Ibu yang hati ini Semoga keluarga panjang rukun, harmonis Sakinah mawadah warohmah Allahumma amin Suami bisa sabar, istri bisa sabar Habis idul fitri, habis saling memaafkan Subhanallah Tahun menuju Ramadan berikutnya Rukun Kemarin Ramadan sudah dilatih satu bulan Bune, mama, sayang ya papa masa apa ini nanti untuk sahur oblok-oblok pirang dino malam selikur ije padahal sing tekok tanggal siji Ramadan lho pak suami senyum alhamdulillah pintere masa oblok-oblok selikur dino beneran saya suwe saya mlunyuh dadi rasah mamah karek plungler lagi engko bar oblok-oblok apa botok pirang dino botok upat ije habis hari ini tadi tapi kalau syukur nikmat. Bapak Ibu ternyata rumah tangga bahagia itu bukan karena kaya kok, tapi karena syukur. Suami juga bisa sabar, Mas, nyuwun ngapunten, jeng-jeng pun Idul Fitri niki wau kula nyetelika celana jenengan kulo sambi nopo nopo kobong. Suami ndak marah, yusrah popo beneran, sesok rasa katroan. Masya Allah. Orang nganggo katrok sing kuwi ngono lho maksud kulo niku lho. Bu, Bapak, satu, kenapa kita perlu halal bihalal? Karena kita punya salah. Indah rasanya. Sing salah gelem juk ngapuro, sing rumongso disalai gampang paring pangapuro. Yang kedua, tadi saya dengar sambutan dari Bu Rektor. Kita itu hidup tidak bisa sendiri, Pak Bu. Bagi mungkin Bapak Ibu yang punya mata kuliah IBD, ilmu budaya dasar, Allah itu menciptakan kita adalah makhluk sosial yang tidak bisa sendiri. Maka layat ulul jannah tidak akan masuk surga. Siapa ya Rasulullah? Yang satu koti urahim orang yang senang memutuskan tali silaturahim. Berarti saat ini keluarga besar isi Surakarta mengadakan halal bihalal baik agama apapun kersorawos ini dalam rangka merapatkan barisan yang putus biar tersambung kembali, yang retak biar utuh kembali, yang jauh biar dekat kembali, yang mungkin kemarin keliru biar dibenarkan kembali inilah momen ini sangat penting untuk menyambung tali silaturahim kemudian yang kedua yang tidak akan masuk surga siapa lagi ya Rasulullah Bapak Ibu kita pulang dari isi akan hidup bermasyarakat kita akan hidup bertetangga maka yang tidak akan masuk surga yang kedua adalah jarusuk orang yang hatinya jelek sama tetangga. Tolong renungkan Pak Bu, hidup tidak bisa sendiri siapapun. Bu Rektor pun butuh para dosen, para guru besar, para karyawan. Tidak akan bisa sendiri. Bahkan imam masjid dikatakan imam karena ada makmum. Mahasiswa karena butuh dosen, dosen butuh mahasiswa. Kiai butuh santri, saya yang bicara butuh panjenengan Coba saya bengak-bengok seperti ini buat enten jenengan. Wis genah mati dong batin. kayak wong ngendi apa batin tek lak ngoten to. Tapi jenengan duduk tidak ada yang bicara. Bapak Ibu mau nunggu apa? Ternyata hidup tidak bisa sendirian. Tolong mari renungkan hiasilah hidup jangan punya 24 jelek. Tolong dihitung saya yang baca iri, serai, drengki, panasten, open, dahwen, jahil, metakil, ngutil, metitil, cetil, medit, pelit, kikir, sombong, takabur, ujub, riak, adigang, adigung, adiguno, sopo siro, sopo ingsun masih satu, cerewete rajama. Tolong Bu Rektor diulangi 24 jelek itu. Bu, Bapak, bagi kita yang muslim kita tidak boleh sombong Apa yang akan kita sombongkan Innahu la yukibbul mustakbirin Allah ngendika Aku tidak suka sama hambaku yang sombong Apa sih Pak Bu yang akan kita sombongkan Matunun nggih manis Berarti pun manis cipin ini mau lho lah tak teko pun mana? Ini berarti kon pun dicipi wah tegele Masya Allah <laughs> Wah bali mantan oh ngedamar tak ladeni bro bro mending ngono kuwi Bapak Ibu tolong renungkan hidup tidak lama loh Pak Bu ngapain hidup cuma sebentar kita sesama ker, apa sesama teman di kantor kita ndak mau rukun di masyarakat kita congkak ngapain mau hidup cuma sebentar saya pernah disaringi dari Profesor Dr. Dr. Guntur, spesialis penyakit dalam yang Januari kemarin saya tinggal umroh beliau dipanggil Allah. Ketika beliau sedang galau, beliau perintahkan sama istrinya, Bu, celono Pak Yani, saya dipanggil ke rumahnya, ada apa Prof? Pak Yani, saya itu kok akhir-akhir ini menghadapi problem kalau saya visit pasien ruangannya gelap itu kok saya takut toh Pak Yani padahal seorang profesor seorang dokter seorang dokter salah satu pendiri S3 kedokteran tetapi detik-detik dipanggil oleh Allah beliau cerita sama saya begitu saya itu kalau menghadapi pasien ruangannya gelap itu saya takut Pak Yani terus saya bayangkan kalau saya nanti mati sewaktu-waktu Pak Yani Kan di kuburan itu gelap ya Pak Yani. Meskipun saya belum pernah mencoba, kalau jawabnya ya, iya ya gelap. Coba ruangan ini yang besar ini, kalau malam hari tidak ada lampu yang hidup, pasti gelap. Apalagi besok kuburan kita yang hadir tanpa membedakan agama, besok sama. Dua kotak itu panjangnya lima kali itu, paling banter itu. Padahal sekarang Bonoloyo Prati sudah penuh. Milon jenengan sing enten Solo nek boten dangdang ora keduman. Kalau diundang tengene Pak Jokowi pas seribu hari bapaknya ada anggota DPR gini ngomong, Pak Solo punya wacana besok akan ditumpuk. Duh, kalau nggih ngomongnya, ngeten, Pak ditumpuk itu ndak problem. Asal yang mati dulu itu sudah seribu hari. Kalau baru tiga hari ditumpuk, pasti mayitnya do gojek. Tekok-tekokan. Halo bro, piye kabare? Pak IJP nak zamanku biyen to ngoten. Coba Pak Bu. Terus Pak Yani, kalau saya nanti meninggal terus keluarga saya bagaimana ya Pak Yani? Istri tercintanya menjawab, "Pak, mbok yo sing ikhlas, wong awake iki menungso, sok men bakal timbali Allah. Nek mboten jenengan sik yo aku sik, nek mboten aku sik jenengan sik. Kabeh kan bakal mati toh Pak." Akhirnya beliau tanya sama saya, "Pak Yani, kenapa jiwa saya saat ini seperti ini?" Saya tahunya cuma berdasarkan ilmu agama. Prof, berarti saat ini panjenengan sedang terkena penyakit wahan. Dokter-dokter Solo yang ikut jamaah umroh saya dihajar Aswa. Saya tanya satu persatu, apa? Tidak ada yang tahu, Pak Yani. Dalam dunia kedokteran tidak pernah bahas ilmu penyakit wahan itu apa. Akhirnya saya jelaskan penyakit wahan itu dua. Satu, manusia di akhir zaman itu banyak yang terlalu cinta duniawi, lupa akhirat. Oke sing dong aku duwe agomo ning ora gelem lakoni agomoni, Betul betul betul. Orangnya datang duduk sebelah mana? Ngaku Islam, jawabe subuh kesiangan, duhur kerepotan, ngasar di perjalanan, maghrib kelelahan, ngisa Tuh, mangkat to wonge galo. Jumatan mangkat keri, mulai dhisik tur ngijolke. Lho ngaku meneh. Masya Allah. Bu, Bapak seperti itu. Cinta dunia, lupa akhirat. Padahal hidup kita tidak lama. Yang paling mengerikan lagi, saat ini lagi doke danan ake Niki sing gadake rasa digembel lho, Pak. Boleh lho, boleh lho. Cuma saya itu berpikir, lah wong akeh gedene semene kok regane sak miliar urung dikeki. Saya baca media Solo Post hari Jumat itu, ternyata di dalam akeh itu kata media itu ada gambarnya Nyai Roro Kidul. Mula kok regane sak miliar. Terus ada akik yang warnanya hijau di dalamnya itu ada asapnya merokok itu seperti itu. Lah saya tanya, lah itu akik apa? Itu entute Nyai Roro Kidul. Masya Allah, jagat Dewa Batoro. Lah menungso ki mong diobat abet ke kanan dulu godong ke danan. Sampai sente digoleki lho, Pak. Mulung kali-kali orang no sente ki dijimuki. Kenapa? Terlalu cinta dunia. Apa ndak boleh? Boleh Bapak Ibu. Asal jangan lupa akhirat sesuai agama kita masing-masing. Yang kedua takut mati. Hidup ini cuma berapa tahun sih Pak? Ndak lama kita. Maka akhirnya saya matur sama Profesor Guntur Prof. Mati ndak usah takut. Yang kita takut itu kalau nanti kita mati sewaktu-waktu. Kita belum punya sanggup Prof. Coba kita mau berapa tahun lagi? Yang hadir termasuk yang bicara. Belum tentu Ramadan tahun depan kita masih hidup loh Pak. Panjangan jangan berpikir, saya masih sehat, saya masih muda, saya belum pensiun. Siapa bilang mati harus pensiun? Tuh prajurit TNI Angkatan Udara naik pesawat Hercules itu. Gogoh perkasa, pakai seragam. Tapi dua menit take off-nya. Menengok baik Coba. Dua menit meledak biar ditemok nih sirai tok, sikile tok. Kita itu mungkin besok seperti itu. Makanya kemarin ada orang kelilipan mati. Nah, kelilipan Hercules ya, Pak. Ya Allah, ingat mati. Ayo ayo mung BBM wae kok wong genah wis jejer karo wong kok yang ngono kok ya yo refrennya aja mas saya bisanya cuma di referen. ingat mati ingat sakit ingat saat saat sulit Ingat-ingat hidup cuma satu kali Berapa dosa kau buat Berapa kali siap? Ingat-ingat sobat Ingatlah akhirat Cepat ucap astagfirullahaladzim Cepat ucap astagfirullahaladzim Kok suwe-suwe kaya unyil ngono to, Mas? Iki padake punya tenan iki. Ya Allah, kasihan. Jangan dipukul pianonya, Bapak Ibu nyaut sing bener dorpres umroh. eleng eleng si manungsa urip iki mongse aja seneng numpuk-numpuk lho lak bondo ta wah jan moto duit tenan kok iya dosa Coba toh Masya Allah Sekarang itu banyak yang terlalu cinta dunia loh Pak Bu Handphonenya aja Blackberry Dakota Yang putih 4 juta 450 Yang hitam 4 juta 400 Yang Ziten 3 juta 750 Yang kiten 5 juta 630 Saya kis karek petang yuto Counter UI Sorry no bro bro Kamu balik dodol handphone Kono utang kaleng Coba kita yang muslim, Jumatan mangkat, kotak geser, atusan eketan rongewu, berapa yang paling ikhlas? Rongewu kok jaluk jadi rektor. Insya Allah. Malaikat ngelirik 2000 niye. Loh ya Allah. Ibu bapak saya beritahu kalau tidak dengan panjangan tidak ku beritahu. Wanita yang gutil niku titiane gampang nek nganggo kudung miring biasa biasane gutil. Gimana yang ana sing benakne iki Bu, Bapak, tolong renungkan jenengan agama berbeda dengan saya. Tapi ingat, dulu kita lahir punya apa? Tidak punya apa-apa kan? Besok ketika kita meninggal dunia, saya matur sama Profesor Guntur, Prof, besok kita meninggal dunia, Prof, sama. Ingatlah Bapak Ibu yang hadir tanpa membedakan agama. Besok kalau kita mati, sama yang mengantarkan tiga. Satu, keluarga, mengantarkan Pak. Dua, harta, mengantarkan mobil kita untuk mengantarkan pelayat. Tiga, amal kita masing-masing. Ketika jenazah sudah diturunkan ke liang lahat dengan tembakan salvo. Tembak senjata Tok. dur dur dur jenazah turunkan rek rek rek tutup papan timbun dengan tanah yang dua pulang keluarga Bapak yang punya istri yang cantik-cantik ini Bapak tertipu Ternyata besok istri panjang yang cantik tidak akan ikut Kalau tidak percaya dengarkan berita dari Bu Rektor Bu Rektor kalau nanti suatu saat besok suami meninggal dunia, Bu Rektor ikut enggak? Lho lah ora to. Ndak, lho Sama bapak-bapak termasuk yang bicara, istri kita yang cantik jelita meninggal dunia. Kita sholatkan bagi yang muslim, kita pikul di kerandanya, kita eh, kita kubur berangkat nangis mulih melengeh bengi sobok ning hek meneh gak ijete kok rondoitan kono wis payu durung nganyel kita lah astagfirullahaladzim anak-anak kita yang kita sekolahkan sampai S13 profesor, dokter, dokter, insinyur, jeneng, MM, MBA, MPD, MCK, PDIP. So, ben kita masuk, belum anak-anak kita pulang. Rugi besar jaringan kalau anak-anak kita tidak punya anak-anak yang soleh soleka, kita tidak pernah didoakan. Rugi pak. Ngapain kita kerja dari pagi sampai malam, sampai lembur tapi anak-anak kita tidak ada yang anak yang baik. Rugi. Kita udah mati tidak pernah didoain. Untuk itu Bapak Ibu, ayo bagi dengan yang muslim, waktu maghrib keluarga kita kumpulkan, ayo baca Quran. Ora bar maghrib malah maha barata Jam itu seperempat tukang bubur naik aji Jam bolu tujuh manusia harimau. Delapan seperempat ganteng-ganteng segeri gala setengah songo asoka jam songo joda akbar kapan sih ngaji loh justru mau balik itu dua apal nek orang apal nggih bahan pengajian opo coba bapak ibu hidup cuma sebentar ya Allah yang kedua mobil coba mobil dengan yang panjangan parkir 25 merek mobil kita tinggal semuanya Avanza, Innova, Xenia, Terano, Taruna, Terios, Grand Livina, Honda Jazz, Honda Timo, Honda Fred, CRV, Fortuner, Alphard, Pajero, Lamborghini, RAS, R3, Baby Ben, BMW, Odyssey, Honda Mobilio, Agia, Ayla, Harrier, HRV, Selawi. Lo malah makelar meneh lo. Wong genare ning pit motor ngono kok. Kayak ngono malah diseneni Hansip apa satpame. Di sini, Pak. Ngono iya iya aku ngono kuwi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, harta titipan Pak, bondo donya mung titipan, pangkat derajat mung sampiran, nyowo iki mung gaduan, sepeda motor mung Allah ya Allah, ngono kok dosen isi. Bu, Bapak, ayo. Hari ini berbeda agama. Tapi jawaban yang ketiga, besok kita sama we must to death and we don't know. Besok kita akan mati dan tidak akan pernah diberitahu oleh Allah. Ingat, jenengan yang sudah sebaran saya naik, tolong itu tinggal separuh harga, Pak. Rasulullah cuma diberikan waktu 63 berarti jenengan yang sudah 50 53 usia tidak menjadi ukuran untuk mati anak saya cuma 19 tahun 60 tahun Jainuddin MZ Mbah Surip 61 Gitorolis 63 Kanjeng Nabi 64 Sopan Sopian 66 Mama Loren 51 adalah Taufik Kemas suaminya Bu Mega ketua MPR mawon sedo apalagi ketua paguyupan dosen isi mati hidup cuma sebentar. Ketika saya dipanggil di gedung Borobudur Semarang dengan Pak Ganjar Gubernur Pak Pangdam Kapolda, saya matul di sana. Manusia yang sudah diingatkan Allah dengan tiga hal, segera cari akhirat, segera minta maaf dan segera taubat kepada Allah biar besok mati tidak rugi. Semua yang hadir ingat peringatan Allah tiga. Satu, kalau kita sudah sering terkena penyakit berarti itu peringatan yang pertama apalagi berangkat kerja biasanya pakai parfum saya kira gimbal fresh care utawa rimason ngati-hati Berlungguh ngatek dengkul nut nut nut niku delamaan sikil kemeng asam urat ngati-hati niku Pak watuk pun buatan hu tidak suara bass tapi stereo <laughs> ngati-ati ra rukun rukanca titenono mosok talok ditebaski Ini lak berarti kita ngudile yang kedua kalau kulit sudah tidak halus ibu-ibu mbak-mbak yang masih cantik-cantik panjenengan mau menghabiskan uang berapa ratus juta mau merawat tubuh jenengan tetap yang menang cuma satu sunatullah hukumnya Allah meskipun tiga minggu chemical satu bulan facial tiga bulan kecil spa spa spa engkau satu tahun pasti diingkel-ingkel malaikat satu bulan gendengan lorndalan bihati, dua bulan larisa etan paragon tiga bulan ela baron lima bulan melisa kidul pasar kembang setengah tahun Natasa Kulon Sabar Montor dua tahun Rumah Cantik Nareswari Kidul Pom Bensin Jungke tiga tahun LBC Solo Baru tapi terakhir pasti nanti akan alun-alun ngidul tundalan toko peti mati wes genah cetok pak bu apalagi jenengan yang dibawa bawah kelopak mata sudah ada kantongnya ini itu tinggal nunggu molekat nutup ngono gitu pak ngono ya cokor Qur'ane wegah kok coba to Astagfirullahaladzim terakhir peringatan yang ketiga ibu bapak apa kalau rambut sudah mulai meninggalkan dunia hitam pasti ono sing jawab semir no bro loh apa nek diwise semir ki malaikat arep njabut nyawa wah rasido ireng justru niku disengkake tapi Bapak ibu yang dosen masih hitam-hitam rambutnya Jangan senyum dulu Saat ini malaikat sedang jabuti nyawa sengireng ireng-ireng Artinya We must do that and we don't know Bapak ibu Semua yang hadir agama berbeda Tapi tiga tadi terjawab semua Satu Manusia punya salah Dua Manusia tidak bisa hidup sendiri Tiga Manusia itu pasti akan mati Kemana kita semuanya Kalau tidak kembali pada sang pencipta alam Mau bawa apa sekarang? Pasti satu yang merasa punya dosa, segeralah bertaubat. Yang kedua, yang belum beribadah, ayo kita segera tekun ibadah sesuai dengan agama masing-masing. Karena itu menjadi bekal hidup kita nanti di akhirat. Itulah Bapak Ibu, mengapa setiap tahun kita perlu mengadakan halal bihalal?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 walil mu'minina yauma yakumul hisab Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarduhu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Pagi yang indah ini ya Rob Kami bisa duduk bersama di majelis halal bihalal ini ya Rob kami syukuri apapun yang kau berikan kepada kami untuk itu ya Rob kami mohon berkailah kehidupan kami yang cuma sementara ini Ya Rahman Ya Rahim Perjalanan hidup kami Kami menyadari banyak salah Dosa, keliru, yang kadang kami lakukan. Di hari fitri ini ya Rob, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami yang telah membesarkan kami, mendidik kami sampai hari ini. Kami belum mampu membalas sedikit pun kepada jasa beliau. Ya Rob, Ampunilah dosa keluarga kami, anak-anak kami, para guru kami, para dosen kami, para pemimpin kami. Ya Allah, bimbinglah kami ya Rob, agar kehidupan yang cuma sebentar ini kami selalu di jalanmu yang benar dan lurus. Ya Rob, Jadikan hidup ini penuh makna Bisa berbagi Bisa bersama Dalam segala aktivitas kehidupan sehari-hari Ya Allah di antara kami, keluarga kami, orang tua kami, ada yang sudah kembali ke hadiratmu. Kami mohon ya Rob, luaskan kuburnya, terangi kuburnya, berikan nikmat kuburnya dan jauhkan azab kuburnya ya Rob jagalah anak-anak kami keluarga kami dimanapun berada agar tidak berbuat dosa dan maksiat ya Allah berikan kami umur yang barokah berikan kami ilmu yang barokah Berikan kami rezeki yang barokah. Agar bisa kami sempatkan untuk sodakoh, infak, dan zakat. Membantu mereka yang membutuhkan. Ya Rob, berikan kami kesempatan bisa ketemu Ramadan lagi ya Rob. Kami masih rindu Ramadan. Kami masih rindu Tarwi. Kami masih hidup puasa ya Rob. Ya Allah. Di usia kami yang semakin senja ini ya Rob. Tolonglah kami ya Rob. Agar kami selalu ringan untuk ibadah, beramal soli, tidak berbuat dosa dan maksiat ya Rob. Ya Allah. Hiasilah hati kami dengan hati yang baik Kami punya banyak teman, saudara dimanapun kami berada Dan jadikanlah hidup kami ini bisa bermanfaat untuk orang banyak Dimanapun kami berada Ya Allah Seandainya kami harus kembali ke hadiratmu Kami mohon ya Rob Cabut nyawa kami dengan lembut Berikan kami husnul khotimah ya Rob Husnul khotimah ya Rob Husnul khotimah ya Rob Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa anda benar wa anda benar wa anda benar wa tahinal jannata mal abror Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Ibu Bapak, mohon maaf kalau ada ketidakcocokan dan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum minal aidin wal faizin wal makbulin. Semoga Allah berikan kebahagiaan hidup buat kita, buat keluarga besar isi Surakarta dunia sampai akhirat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.